orang untuk senantiasa menjauhi maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah al-ilmu billah yaitu memiliki ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang nama dan sifat-sifatnya serta memahami dan mengetahui perintah dan larangan Allah dan mengetahui takdir Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fiddin rahimani wa rahmakumullah. Selanjutnya yang ketiga adalah perkara yang bisa menghindarkan seseorang dari perbuatan dosa adalah ma'rifatul farqi baina husnul dhan wal ghurur wal raja wal irja. Mengetahui perbedaan antara husnul dhan yaitu bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala serta al-ghurur yaitu tertipu ya, serta harapan ya, yang benar dan harapan yang salah. Penulis mengatakan وقد ذكرنا asbabi kasrotil maasi al المعاصي wal-amani. Kami sudah menyebutkan bahwa di antara sebab-sebab banyaknya perbuatan dosa adalah al-ghurur wal amani, yaitu satu sikap tertipu wal amani yaitu harapan yang tidak benar. Artinya ada orang yang berbuat dan melakukan perbuatan dosa kemudian dia mengharapkan ampunan Allah Subhanahu wa taala dengan harapan yang salah. Dia mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala tapi tidak melakukan sebab-sebab yang bisa mendatangkan ampunan Allah. Bahkan sebaliknya, dia senantiasa berbuat kesalahan dia senantiasa melakukan dosa, dia senantiasa menjauhkan dirinya dari Allah, dan kemudian dia mengharapkan datangnya ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah yang disebut dengan al-ghurur. Fa'ila dzalika an ya'rif al-'abdu al-farqa bain al-ghurur wal amani wa husnul wa Maka jalan keluarnya, obatnya adalah hendaklah seorang hamba mengetahui perbedaan antara al-ghurur wal amani wa husnudzon, antara tertipu sifat tertipu dalam mengharapkan ampunan Allah serta husnudzon yaitu berprasangka yang baik kepada Allah ada husnudzon yang benar ada yang salah ya. dan husnudzon yang benar atau harapan yang benar adalah farraja'us sahih atau husnudzon huwa irtiyahul qalbi lintidari ma huwa mahbubun indahu marhubun fi. Harapan yang benar akan ampunan Allah. Harapan yang benar akan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala bagi orang yang salah. Atau dia berprasangka baik adalah senangnya hati untuk menunggu mahwa mahbubun. Sesuatu yang dicintai. Indahu marhubun fi. Satu yang cintai di sisinya dan sesuatu yang disukai. Idza hadat. jami'u asbabihi fan abdu alladhi yatlubu al-ilma fi نهار al-'ilm wa العلم ila ahlihi yarju an yakuna min ahli al-'ilmi. apabila semua sebab sudah tersedia semua sebab sudah dilakukan maka seperti seorang hamba atau seseorang yang menuntut, menuntut ilmu di malam hari dan siang hari. Kemudian dia senantiasa duduk di majelis-majelis ilmu. Dia duduk di sisi orang yang berilmu dalam rangka untuk menuntut ilmu. Berarti dia telah melakukan sebab dan dia ingin yarju an yakuna min ahli ilmi menghendaki dan berharap untuk menjadi orang yang berilmu. Maka itulah harapan yang yang benar. Itulah contoh seseorang yang mengharapkan sesuatu dengan dengan cara yang benar karena dia telah melakukan sebab. Ketika seseorang menginginkan menjadi orang yang berilmu, maka dia melakukan upaya mendatangi majelis ilmu, duduk bersama orang yang berilmu, lalu dia setelah itu berharap bagaimana dia menjadi orang yang berilmu. Tentunya duduk di sini dalam pengertian berusaha bagaimana dia mencari ilmu dan memahami ilmu. Berbeda dengan amal battalul ladzi la yatlubul ilma aslan wa huwa masyghulun bil isyan mu'ridun an tu'atir rahman. Adapun orang yang malas, orang yang nganggur, tidak mau menuntut ilmu dan dia sibuk dengan perbuatan dosa, ya, selalu melakukan perbuatan-perbuatan yang dilanggar, perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa dia berpaling dari ketaatan kepada Ar-Rahman yaitu kepada Allah law rajallahu azza wa jalla wa hasuna dhannuhu an yasira a'lama ahli zamanihi yakunu dhalika minal ghurur wal amani kemudian dia seandainya mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perbuatannya dia yaitu malas untuk menuntut ilmu, senantiasa berbuat maksiat kepada Allah dan lari dari ketaatan kepada Allah. Kemudian dia berharap menjadi ahli ilmu, menjadi orang yang berilmu, mengharap kepada Allah. Kemudian dia berprasangka baik kepada Allah dengan mengatakan, Allah bukankah Allah Maha Pengasih? Benar. Bukankah Allah Maha Penyayang? Benar. Akan tetapi dia membiarkan dirinya terjerumus ke dalam perbuatan dosa. Dia menjauhkan dirinya dari majelis ilmu. Dia tidak mau berupaya untuk mendatangi majelis ilmu. Ya. Kemudian dia berharap an yasira a'lam ahli zamanihi. Berharap ya agar menjadi orang yang paling pinter, menjadi orang yang paling alim pada zamannya. Maka harapan yang seperti itu ya yakunu dalika minal hurur wal amani. Harapan seperti itu merupakan harapan yang tertipu, angan-angan belaka. Sebagaimana sudah pernah kita dengarkan bersama, apabila ada seorang yang menabur benih dengan sembarangan, memilih benih dengan semaunya, kemudian dilempar begitu saja di tanah yang tandus atau tanah yang bergaram, kemudian dia menunggu tanpa memperhatikan bagaimana memeliharanya. Lalu dia menunggu benih tersebut tumbuh, maka itu merupakan sikap yang tertipu. Itu merupakan harapan dan angan-angan belaka. Berbeda dengan orang yang berupaya memilih benih yang baik untuk kemudian ditabur di tanah yang sudah dipersiapkan, lalu dirawat, diairi, dan dia menunggu buahnya menunggu panennya itulah harapan yang benar. Wa man raja wa hasuna dhannuhu an yakuna aghnan nas duna sa'in 'ala al-ma'ash wa talabil rizqi yakunu bidzalika magruran. Demikian pula dengan orang yang mengharap dan berprasangka baik kemudian ingin menjadi orang yang paling kaya tanpa berusaha untuk melakukan upaya-upaya untuk bekerja untuk berdagang dan lain sebagainya serta tidak tidak mau mencari rezeki yakunu bidzalika magruran maka orang yang demikian orang yang tertipu orang yang tertipu itu contoh dunia demikian pula dengan orang yang mengharapkan ampunan Allah Subhanahu wa taala sementara dirinya berkubang dengan perbuatan dosa kemudian dengan persangkaan Bukankah Allah Maha Pengampun? Benar bahwa Allah Maha Pengampun. Bahkan oleh Allah Subhanahu wa taala telah disebutkan dalam sabdanya dan dalam firman-Nya. Nabi bersabda Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibadi, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar, wa ana aghfiru dzunuba jami'a fastaghfiruni a'fur lakum." Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian itu melakukan perbuatan dosa, melakukan perbuatan salah di siang hari dan di malam hari dan aku adalah mengampuni dosa semuanya. Maka mintalah kalian ampunan kepadaku, pasti aku akan ampunkan kalian. Bagaimana kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala? Kemudian hanya bibir kita yang bergerak, hati kita tidak sambung. Bibir kita yang bergerak, hati kita kemana sana kemari. Kemudian kita biarkan tangan, kaki kita, mata kita, telinga kita, mulut kita tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala bahkan sebaliknya berlawanan dengan itu semua lalu orang yang demikian mengharapkan ampunan dari Allah maka ampunan hal hal ini merupakan harapan yang tercela harapan yang tertipu angan-angan belaka ya. talaba an yurzaqa يُرْزَقَ salihatun duna an أَنْ bi asbabi dzalika kana مَكْرُورًا maka demikian pula dengan orang yang mengharapkan ingin mendapatkan keturunan yang solehah tanpa mengambil sebab-sebabnya, maka ini termasuk orang yang tertipu. Ingin punya anak yang soleh, tapi dirinya tidak mau menjadi soleh. Kalau ingin anaknya dijaga oleh Allah, maka hendaklah kita harus menjaga Allah Subhanahu wa taala. Ihfadillah yahfadka. Ihfadillah tajiduhu tujahak. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Jagalah Allah tadi tutu jahat, maka Allah engkau akan mendapatkan Allah di depanmu. Artinya Allah, engkau akan mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau orang ingin diberikan rezeki zurriyatun salihah, anak yang soleh, keturunan yang soleh, tanpa mengambil sebab-sebab, maka harapan dan keinginan tersebut cuman angan-angan belaka dan dia tertipu dengan keinginannya itu. Ingin anak yang soleh, ingin dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala maka jagalah Allah. Ketika seseorang bisa menjaga Allah, dia mengambil sebab, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan menjaganya dan juga akan menjaga kepada keturunannya. Ya, sebagaimana yang sering kita dengarkan bersama contoh ya dalam suratul kahfi Allah Subhanahu wa taala memberikan keterangan kepada kita tentang kisah Khidir dan Nabi Musa ketika bertandang ke suatu tempat untuk mendapatkan dan diminta jamuan kepada penduduknya tidak diberikan lalu ketika Khidir mendapatkan tembok yang mau ya, lalu dia melihat tembok tersebut dibangun kembali dan disebut dikatakanlah Nabi Musa alaihissalam kalau kau mau minta jamuan maka akan minta upah, maka diberikan upah. Apa kata beliau? Kata Al-Khadir, yaitu mengatakan, Wa ammal jidaru fakana li gulamaini yatimaini wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma salihah. Adapun tembok yang meroboh itu milik kedua anak yatim di kota tersebut di mana di bawah tembok yang meroboh itu terdapat simpanan bagi kedua anak yatim ini ya sehingga ketika tembok tersebut dibiarkan roboh, maka tentunya harta simpanan bagi keduanya akan bermunculan dan kemungkinan besar akan hilang diambil oleh orang. Namun dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala menjaga dengan perantara Al-Khadir membangun kembali tembok tersebut. Ya. Kenapa demikian? Ini merupakan penjagaan Allah Subhanahu wa taala kepada kedua anak tersebut. Sebabnya wakana Abu Humal soliha karena ayahnya adalah orang yang soleh. Ayahnya orang yang baik. Ayahnya orang yang taat kepada Allah. Ayahnya sudah mengambil sebab sehingga ingin mendapatkan keturunan yang soleh, keturunan-keturunan yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika dia sudah melakukan hal itu, mengambil sebab-sebab bagaimana upaya mendapatkan rezeki yang rezeki yang halal, bagaimana upaya mendapatkan anak yang soleh, bagaimana upaya untuk mendapatkan ampunan Allah, kemudian dia menunggu dan berharap. Maka itulah yang dikatakan harapan yang benar. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal amanu wal ladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah." Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang hijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka lah orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yakni ulaika yastahikuna an yarju rahmatullah. Mereka berhak untuk mengharapkan rahmat Allah. Wa ma'arada bihi takhsisul wujudir raja li'anna ghairahum aydan qad yarjun. Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala bermaksud di sini mengkhususkan adanya harapan ya karena selain mereka juga punya harapan seperti itu lakin khassahum bistihqaqir raja akan tapi mengkhususkan mereka mereka lah yang berhak untuk berharap maknanya orang yang sudah beriman orang yang sudah beramal dengan hijrah dan berjihad di jalan Allah mereka lah yang berhak untuk mengharapkan rahmat Allah mereka lah yang berhak untuk mendapatkan untuk me menginginkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ai anna man laisa kadzalika la yakunu rajian. Adapun orang yang tidak seperti itu, maka tidaklah dikatakan orang yang berharap. Ya. Memang semua orang yang berbuat dosa yang seperti itu hendaklah mengharap pada Allah, tapi harapan-harapan yang tidak dibarengi dengan melakukan sebab itu adalah harapan tertipu. Meskipun kalau kita kembalikan bahwa itu semua adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Karena akidah ahli sunnah wal jamaah adalah al-khauf war roja dan roja yang benar adalah harapan kepada Allah dengan melakukan sebab-sebab. Ya. Demikian pula akidah ahli sunnah wal jamaah tentunya tidak kita lupakan bahwa orang meskipun dia berbuat dosa besar, meskipun belum minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semuanya akan dikembalikan kepada Allah Rabbul Alamin. Semuanya berada di bawah kehendak Allah tahta masyiatillah sebagaimana dalam firman-Nya dalam surat nisa ayat yang ke-116 Allah berfirman innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni orang-orang yang mati dalam keadaan menyekutukan Allah dan mengampuni orang-orang selain dosa selain itu. Maka di sini menunjukkan bahwa meskipun seseorang berbuat dosa belum minta ampun selama dia tidak menyekutukan Allah, masih ada harapan untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini pembahasan ini, ketika kita menyadari diri kita jauh dari Allah, ketika kita menyadari diri kita jauh dari melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah, dan kita menyengaja untuk jauh dari itu, kita mengajak, menyengaja untuk melakukan dosa, menyengaja untuk meninggalkan perbuatan perbuatan yang diperintah, kemudian kita beralasan dengan harapan kepada Allah maka ini harapan yang tertipu. Ya. Maka hendaklah kita melakukan sebab-sebab. Lianna Allah Azza wa Jalla ja'ala al-iman wal amal as-salih min asbab dukhulil jannah wal wusul ila ila ar-rahmah. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan iman dan amal soleh termasuk sebab-sebab masuknya orang ke dalam surga dan orang mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman, "Tilkal jannatu allati uristumuha bima kuntum ta'malun." Ya. Itulah sorga yang telah diwariskan kepada kalian, diberikan kepada kalian bima kuntum ta'malun. Dengan sebab ba, ba sababiyah, dengan sebab bima kuntum ta'malun sebab dengan sebab apa yang telah kalian kerjakan dengan sebab amal-amal ibadah kalian maka kita harus mengambil sebab orang yang sakit ingin sembuh harus mengambil sebab harus melakukan sebab yaitu berobat namun bukan obat itulah yang menyembuhkan tapi Allah Subhanahu wa taala wa idza maridtu huwa yashfin bagaimana Allah berfirman ya atas menceritakan tentang Ibrahim alaihissalam kalau aku sakit Allah lah yang menyembuhkan kalau kita ingin memasuki surga Allah adalah beriman dan beramal soleh. Ya. Namun semuanya karena rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Karena sebagaimana sabda Nabi, Lanian jua ahadukum amaluhu. Tawal bukhori Tidaklah menyelamatkan kalian amal-amal perbuatannya. Tapi yang menyelamatkan kita adalah rahmat Allah subhanahu wa ta'ala semata-mata. Dan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah di sini menggabungkan ya seakan-akan kontradiksi yang pertama kita masuk surga dengan amal ibadah kita sebagaimana firman Allah tadi tilkal jannatul lati urstumuha bima kuntum ta'malun itulah surga yang telah diberikan kepada kalian disebabkan amal perbuatan kalian yang kedua kalian gak bakal selamat ya lan yanju ahadukum amaluhu tidak akan menyelamatkan kalian ya ahadakum amaluhu yaitu amal ibadahnya. Bagaimana menjamak antara kedua ya, nas ini dari Al-Qur'an maupun hadis? Maka beliau katakan kalau amal kita yang bukan bukan yang masukkan kita ke surga, kemudian di ayat dikatakan kita masuk surga dengan amal kita, maka ini amal hanya sebab. Kemudian yang menjadi ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwan fiddin rahmani wa rahmatullah. Ikhwan fiddin rahimani wa ketahuilah kita bisa beramal dan kita bisa beribadah semata-mata karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa sholat, semua merupakan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa mengurangkan zakat sehingga kita tidak sayang kepada harta kita dan kita benar-benar bisa memberikan kepada fakir miskin tidak lain adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala yang bisa menggerakkan ya, kita untuk bisa beramal. Oleh karena itu hendaklah orang yang mengharapkan ampunan Allah melakukan sebab yaitu dengan menjalankan perintah kemudian meninggalkan apa yang dilarang lalu dia mengharapkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai seperti orang yang mengharapkan ampunan Allah ya, dengan melakukan perbuatan-perbuatan maksiat. Seorang alim mengatakan, ya, "Fa'amma man ya man yanhamuka fima yakrahuhu Allah Ta'ala wa la yadhumma nafsahu alaihi wa la ya'zimu ala at-tabu war-ruju' farajahu al mansurata hamkun." Adapun orang yang senantiasa melakukan perkara-perkara yang dibenci oleh Allah dan tidak pernah dia mencela dirinya serta tidak ada keinginan untuk bertobat dan kembali kepada Allah, maka harapannya untuk mendapatkan ampunan Allah merupakan hamkun yaitu suatu hal yang tercela yaitu kebodohan, ya. ketololan. Karoja iman, karoja iman dasal bagra fi ardin sabahoh seperti orang yang melempar benih di tanah yang penuh dengan air garam ya wa azama ala wa azama ala alla yata'ahadu bisukin wala tanqiyah ya. kemudian dia tidak meliharanya dengan pengairan yang baik lalu dia menginginkan tumbuhan tersebut panen maka ini merupakan iltiror yaitu merupakan suatu sikap yang tertipu Yahya bin Mu'ad mengatakan, min min iltirar indit tamadi fi dunub ma'ar raja'il afwi min ghairi nadamah wa tawakil qurbi min Allah Ta'ala bi ghairi ta'ah. Termasuk sebesar-besarnya sifat yang tertipu, sikap yang tertipu seseorang adalah dia terus-menerus melakukan dosa, kemudian bersama dengan itu dia mengharapkan ram ampunan Allah tanpa menyesal dari perbuatan dosa dan juga tanpa berupaya untuk melakukan perbuatan-perbuatan kepada Allah, perbuatan mendekatkan diri kepada Allah ya tanpa melawan ketaatan. Wantizar zar'il jannah bibadlin nar, menunggu panen surga dengan benih-benih api neraka. Ya. Wa talaba wa talabi daril mutihin bil ma'asi. Dan dia mengharapkan ya, negeri negeri orang-orang yang taat dengan perbuatan maksiat. Negeri orang yang berbuat taat adalah surga. Namun dia mengharapkan surga dengan perbuatan maksiat. Wantidhalil jaza digori amal. Menunggu balasan amal tanpa, tanpa melakukan amal. ni Allah azza wa jal Dan berangan-angan ia mengharapkan ampunan Allah, pahala Allah. ya Dengan senantiasa berbuat perbuatan yang salah perbuatan dosa. Maka ini merupakan al-iqtirar. Bal min min iqtirar, kata Mu'ad bin Yahya, Yahya bin Mu'ad. Seorang penyair mengatakan, Tarjun najata walam tasluk masalikaha. Inna safinata la tajri alal yabas. Ini sebuah syair yang sangat indah yang menunjukkan bahwa apapun dan siapapun yang mengharapkan kesuksesan, mengharapkan harapannya, mengharapkan suatu keberhasilan, kemudian dia tidak melalui jalannya, maka jangan berharap mendapatkannya. Ya, Arjun najata, engkau mengharapkan keberhasilan, engkau mengharapkan kesuksesan, walam tasluk masalikaha, sementara engkau tidak melakukan caranya atau tidak melalui jalannya, engkau tidak berjalan di atas jalan kesuksesan itu maka ketahuilah inna safinata la tajri 'ala al Ketahuilah bahwa safinah yaitu kapal atau perahu tidaklah berjalan di atas daratan. Secanggih apapun kapal kalau dia berjalan di atas daratan meskipun hanya 10 meter tidak mungkin bisa dilaluinya karena memang bukan jalannya. Namun dan sebaliknya secanggih apapun mobil, kendaraan yang seharusnya di daratan, kalau dipakai di lautan jangan berharap ya sekali e, gas langsung tenggelam. Karena apa? Karena memang bukan jalannya. Namun meskipun perahunya sederhana, ombak dan gelombang begitu tinggi dan yang menakodainya orang yang memang benar ahlinya, maka insya Allah gelombang dan ombak yang besar dan tinggi tersebut akan bisa dilaluinya dengan selamat sampai kepada tujuan. Demikian dalam segala hal, di dalam bekerja, di dalam tolabul ilmi, dalam dakwah apalagi dalam dakwah apalagi, maka tentunya kita perhatikan tidak bisa orang kemudian mengharapkan sesuatu kemudian menggunakan cara yang lainnya tidak menggunakan cara yang sudah ditetapkannya. Jangan harap orang memperbaiki kapal kemudian dengan cara mesin motor yang ada di darat yang dilakukan. Tentunya kapal punya mesinnya, motor punya mesinnya, ada teknik-tekniknya masing-masing. Demikian dengan dakwah. Jangan berharap ingin me oh, me me menjadikan orang-orang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala tapi dengan cara yang tidak ditetapkan Allah, bahkan berlawanan dengan itu semua maka ini tidak akan mungkin bisa didapatkan. Ya. Tidak akan mungkin umat ini kembali kepada kebaikan kecuali dengan kebaikan-kebaikan yang sudah memperbaiki umat-umat terdahulu. Sebagaimana perkataan Imam Malik, "Lan yasluha amru hadhihi ummah illa lima sulha bihi awwaluha." Tidak akan pernah baik urusan umat ini kecuali dengan kebaikan-kebaikan yang telah memperbaiki umat-umat terdahulu dengan akidah, dengan iman, dengan amal soleh didapatkan dan diraih yaitu kekuasaan, kekhalifahan. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat An-Nur ayat ke-55 wa abdallahu alladhina amanu minkum wa amilus salihat la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafal ladina min qablihim bahwa Allah berjanji kepada orang beriman dan beramal soleh mereka akan diberikan kekuasaan di atas muka bumi sebagaimana diberikan kekuasaan kepada orang-orang sebelumnya maka kalau kita ingin memberikan kekhilaf memberikan apa namanya memegang kesilapan, maka iman dan amal soleh iman kaum muslimin bagaimana supaya menjadi iman yang benar iman sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Qur'an fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw seandainya mereka beriman seperti imannya kalian yaitu imannya para sahabat maka akan mendapatkan petunjuk, jaminan Allah akan mendapatkan hidayah. Maka jangan berharap ya, mereka bisa mendapatkan kemuliaan. Mereka bisa mendapatkan kejayaan kemudian tidak menggunakan caranya. Cara yang sudah diterapkan Allah, namun cara-cara yang dibuat sendiri. Jangan berharap Islam bisa jaya, kemudian ada di situ nyanyian Islami, musik Islami, dan semuanya yang serba Islami dan sekarang ngetren dengan istilah syar'i. Maka jangan berharap ya, kalau kita e, lari dari agama ini untuk kemudian mau ke, mengembalikan kejayaan Islam. Islam bisa jaya ya, hanya dengan kembali kepada kepada apa yang sudah membuat mereka jaya. Umat-umat terdahulu kalangan asalafus soleh. Oleh karena itu, dalam sebuah hadis Nabi bersabda, "Idza tabayak bil 'inah وأخذتم أذناب البقر al بالزرع wa الجهاد bil الله عليكم taraktumul لا ينزعه حتى dhulla إلى دينكم. Kalau kalian berjual beli dengan riba, kemudian memegang ekor-ekor sapi dan ridho dengan pertanian, meninggalkan jihad, maka Allah akan menimpakan kehinaan dan tidak akan dicabut kehinaan tersebut sampai kalian kembali kepada agama kalian. Maka di sini kuncinya kembali kepada jalan, kepada cara yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula dengan orang yang mengharapkan ampunan Allah. Maka bedakan antara harapan yang benar dengan harapan yang salah. Maka ketika dia memiliki konsep ar raja yang benar, konsep harapan kepada Allah yang benar, maka insya Allah akan terhindar dari perbuatan maksiat. Bagaimana konsep rojak yang benar, berharap yang benar, yaitu dia berupaya untuk mengerjakan apa yang diperintahkan Allah, kemudian dia berusaha untuk meninggalkan apa yang dilarang, lalu dia berharap. Karena memang orang Islam dalam beribadah, hendaklah dia berharap dan takut Ketika dia bisa mengerjakan ketaatan kepada Allah, dia harus khawatir. Jangan-jangan ibadah yang dilakukan ada perkara-perkara yang bisa menggugurkan amal ibadah tersebut. Namun dia berharap semoga Allah mengampuninya. Maka harapan seperti ini dan rasa takut seperti ini adalah rasa takut dan rasa harap yang benar. Berbeda dengan orang yang tidak mau beribadah, berbeda dengan orang yang selalu melakukan perbuatan salah, perbuatan maksiat, kemudian dia mengharapkan ampunan Allah, kemudian dia takut dengan siksa Allah. Maka tentunya berbeda. Ya. Dikatakan kepada yang kedua ini orang yang tertipu. Sehingga kalau dia mempunyai konsep harapan arroja seperti itu, maka sulit untuk menghindarkan dirinya dari perbuatan dosa. Hindarkan perbuatan dosa semaksimal mungkin. Dekatkan diri kepada Allah, maka itulah arroja yang benar. Harapan, harapan yang benar. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang senantiasa selalu berbakti kepada Allah dan menjauhi larangannya dan serta memiliki sikap dalam berharap akan rahmat Allah, akan ampunannya dengan sikap yang benar, tidak sebagaimana orang yang yang terkecoh tadi. Ya. Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, kaifa yakunu husnul bi rabbi man huwa syaridun anhu?" Bagaimana orang berprasangka baik kepada Allah sementara dia lari dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Murtahilun fi masakhitihi wa ma yaghdabuh dan senantiasa dia ya terjatuh kepada murkanya dan apa yang Allah membuat Allah marah kepadanya. Ya. Itulah orang-orang yang yang tertipu. Ya. Maka hendaklah kita Jangan sampai tertipu dengan harapan-harapan yang tidak benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang benar Allah Maha Pengampun, memang benar Allah Maha Penyayang. Tapi bukan berarti kita menyengaja untuk berbuat salah, ya. Kemudian hati kita dibisiki syaitan, bukankah Allah Maha Pengampun, Bukan Allah Maha Penyayang? Sudah nggak apa-apa, silakan kamu berbuat salah. Ya. Upayakan kita menghindari kesalahan, upayakan semaksimal mungkin untuk melakukan ketaatan, ketika setelah selesai mengerjakan itu kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita terjerumus kepada perbuatan salah, maka kita mohon ampun kepada Allah. Karena memang yang namanya anak Adam selama dia mengaku sebagai anak Adam pasti berbuat salah. Kullu bni Adam khata wa khairu al-khata'in atau tawwabun Setiap anak Adam pasti berbuat salah dan yang paling baik adalah yang mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala itulah harapan yang benar. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang memiliki harapan yang benar dan tidak terkecoh, tertipu dengan angan-angan kita yang salah di mana semua dibisiki oleh syaitan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi saya pribadi dan bagi para pendengar semuanya sehingga kita bisa menghadap Allah dengan keadaan yang husnul khotimah. Amin. Selanjutnya saya kembalikan kepada Al-Akh Al-Fadil Umar Hafizahullah Ta'ala Falitafadol Nah Ustaz, terima kasih banyak Ustaz atas materi yang telah Antum sampaikan di sore hari ini Suatu materi yang sangat baik sekali dan sangat bermanfaat untuk kita semua Dan selanjutnya para pendengar kita akan ajak kami akan ajak Anda untuk bersoal jawab dengan beliau untuk memperdalam materi di sore hari ini Itu tentang harapan yang baik dan benar dan agar kita tidak terkecoh oleh angan-angan yang buruk yang didatangkan oleh syaitan. Akan tapi Ustaz kita akan jeda terlebih dahulu Ustaz sebelum kami lanjutkan. Nah, Baik para pendengar, setelah jeda berikut ini Anda bisa bertanya dan bersoal jawab dengan beliau. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله راديو رجاء 756 كيلو هز للذاكرين والذاكرات إذاعة القرآن الكريم راديو دعوة أهل السنة والجماعة والجماعة Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah para pendengar semua satu materi yang telah kita simak bersama dari pembahasan kitab Tazkiyatun Nufus yang telah disampaikan oleh guru kita yaitu Al-Ustaz Abu Abdurrahman Mahfud Umri Alsi Hafidullahu Ta'ala dan selanjutnya kami ajak Anda untuk bersoal jawab dengan beliau untuk memperluas materi yang beliau sampaikan di sore hari ini karena itu kami berharap sekali pertanyaan Anda ada sesuai dengan materi yang disampaikan oleh beliau Nah Ustaz untuk yang pertama dari pesan singkat dulu Ustaz ya. Nah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustadz, kalau kita sakit, sebagai ikhtiar kita adalah berobat. Lalu bagaimana sikap kita bila kita tidak mampu untuk berobat karena tidak tidak memiliki kemampuan? Apakah cukup dengan harapan yang baik kepada Allah saja? Mohon nasihat dari Ustadz agar hati tidak tidak gelisah. Silakan Ustadz. Iya, Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada masing-masing kita dalam menghadapi persoalan dan kesulitan di antaranya ketika menghadapi sakit dan tidak memiliki biaya untuk berobat. <clears throat> Tentunya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kullu da'in dawa, kulli da'in dawa. Setiap penyakit pasti obat ada obatnya. Dan ini menunjukkan bahwa kita dianjurkan untuk mencari upaya ya. Dan obat itu ada sebagai sebab saja, sebab ya dan sebab itu ada dua macam sebab syar'i dan sebab kaum yang sudah pernah saya sampaikan ya sebab ini adalah sebab yang diteliti oleh manusia sehingga menjadikan penyakit bisa sembuh ya misalkan obat-obat yang dibikin oleh pabrik kemudian sebab asbab syar'i adalah sebab-sebab yang dijelaskan oleh syariat maka di situ uh, seperti contoh Quran dibacakan wa min al Qur'an ma huwa syifaa'u wa rahmatul Ya. Maka kami jadikan Al-Qur'an itu sebagai obat dan rahmat bagi orang beriman. rukiah ya, kemudian madu, bekam dan lain sebagainya. Maka uh, eh, Sejibrin mengatakan ya kalau ada orang menggabung antara sebab kondisi dan itu itulah bagus digabung. Kemudian ada orang yang nggak mampu untuk berobat ya misalkan mengambil sebab kauni yang harus membayar ya mengeluarkan dana sebab syar'i yang harus mengeluarkan dana maka obat banyak tidak hanya itu ya tadawau bisadaqah ber, berobat dengan sedekah kemudian juga dengan baca Quran dan sebagainya kalau memang dia tidak mampu tapi tentunya obat itu hanya sebagai sebab saja yang yang mengobati yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa taala wa idza maridtu fa yashfin kalau aku sakit Allah lah yang menyembuhkan sehingga seandainya beli obat yang ringan yang ringan ya kemudian yang satu sudah dengan penyakit yang sama dua orang, yang satu obatnya masya Allah mahalnya bukan main, yang satu ringan yang yang ringan yang sembuh. Ini menunjukkan bahwa Allah yang memberikan kesembuhan, obat hanya sebab. Ya. Kalau tidak memiliki dana untuk itu dan harus berobat, ya tentunya bisa boleh ya pinjam dan kalau memang ada orang yang tahu bahwa saudaranya sakit tentunya harus diberikan bantuan. Yang yang pasti mengambil sebab. Kalau memang nggak bisa menggabung kedua sebab, sebab syar'i dan sebab kauni, maka ambil salah satunya dan mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala kesembuhan. Demikian Allah. Nah, Ustaz, terima kasih Ustaz atas jawaban yang antum berikan. Jazakallah khairan dan selanjutnya kami angkat dari pertanyaan berikutnya melalui pesan singkat. Ustaz Ana adalah pendengar di Jakarta. Ustaz, apabila kita berdoa, anak-anak sering eh, berdoa hanya membaca saja dalam hati tanpa adanya rasa berharap dan takut kepada Allah. Bagaimanakah caranya supaya kita benar-benar bisa mempunyai rasa berharap di dalam berdoa? Mohon nasihat dari Ustaz, silakan Ustaz. Ya, tentunya orang bisa memiliki harapan besar, memiliki rasa takut yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana materi sebelumnya, hendaklah kita mengetahui tentang Allah Rabbul Alamin memahami benar tauhid rububiyah, tauhid al-uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Nah, itu melahirkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan rasa takut yang benar juga akan melahirkan rasa harap yang benar. Maka bagaimana orang tidak memiliki ilmu tentang Allah, tidak memiliki ilmu tentang hari akhirat, tidak memiliki ilmu tentang surga, tentang neraka, tidak mungkin dia akan memiliki rasa harap dan rasa takut kepada Allah. Maka perkuatkan keimanan kepada Allah dengan ilmu yang benar, tauhid rububiyah, uluhiyah dan selawat sifat. Perkuatkan keimanan kita akan adanya surga dan neraka dan cabang-cabang ilmu yang menjelaskannya sesuai dengan Quran dan Sunnah yang sahihah ya ini faham oleh para ulama asalafus soleh. maka dengan demikian rasa timbul rasa harap dan rasa takut tadi ketika kita berdoa maka doa kita senantiasa teringat dengan apa yang sudah dijelaskan oleh Al-Quran dan oleh hadis tentang rahmat dan siksa Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kalau tidak demikian, ya akan tidak akan memiliki pengaruh kepada seseorang. Doanya tidak akan memiliki kekuatan. Maka di sini ilmu yang kita miliki akan memberikan warna akan memberikan kekuatan tersendiri kepada doa yang kita lantunkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, dakwah ini senantiasa menghidupkan ilmu. Dakwah ini senantiasa radio yang kita cintai bersama ini senantiasa menggugah kaum muslimin, mengajak semua kaum muslimin bagaimana menghidupkan ilmu, bagaimana mencintai ilmu karena segalanya harus dengan ilmu. Al, al ilmu qabla al qawli wal amal kata Imam Bukhari. Ilmu adalah sebelum kita berbicara dan sebelum kita berbuat. Allah alam demikian ya Allah. Nah Ustaz, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Kita angkat dari pertanyaan pesan singkat kembali Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz, saya Wahyudin di Rawamangun saya ingin bertanya Ustadz, uh, eh, saya sudah berkeluarga. Akhir zaman ini fitnah sangat besar sekali. Bagaimanakah pendidikan untuk anak? Apakah disekolahkan di pesantren atau pendidikan formal saja? Terima kasih. Silakan Ustadz sekolah di pesantren dan di rumah ada kelebihan dan kekurangan masing-masing ya dan semuanya kembali kepada keadaan anak tersebut lebih pasnya ditaruh di rumah atau di pesantren ya karena masing-masing anak itu berbeda-beda dan tentu saja ketika e, ditaruh di rumah pendidikan formal kita tentu harus mencari pendidikan formal yang di situ memberikan pendidikan-pendidikan yang memenuhi ya harapan kita sebagai orang tua tentang agamanya, tentang uh, kehidupan nanti bagi dia ketika sudah besar apakah pendidikan itu bisa memberikan eh, ilmu-ilmu uh, agama yang bisa membuat anak tersebut ya bisa uh, beribadah dengan baik ya karena anak yang kita cintai tentunya merupakan harapan orang tua dan orang tua mengharapkan anaknya menjadi anak yang soleha, soleh dan solehah. Oleh karena itu, kalau memang orang tua bisa menyanggupi anaknya belajar di pendidikan yang ada di rumahnya, maka kewajiban pertama adalah pilih pendidikan yang sekiranya agamanya kuat di situ. Yang kedua, adalah orang tua senantiasa memantau anaknya, kalau memang itu bisa. Kalau memang tidak, maka pesantren sudah banyak, Alhamdulillah, ya dan itu kembali kepada kemampuan anaknya ya namun kalau kita lihat uh, biah atau lingkungan tentunya yang lebih menyelamatkan adalah di pesantren ya namun juga tidak sedikit kalau di pesantren anak tersebut apa namanya e, jiwanya tidak siap ya maka di sekitar pesantren pun juga keluar dari pintu sama dengan rumah kita ya oleh karena itu, di pesantren atau di mana saja yang tidak kalah pentingnya adalah dari kita sendiri, ya, dari upaya kita dan juga dari doa kita sebagai orang tua. Setelah kita melakukan sebab yang benar, kemudian kita sebagai orang tua jangan berhenti berhenti untuk minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk anak kita, karena anak kita ya doanya orang tua tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, di antara apa namanya salasun la turaddu da'watuhum tiga orang yang tidak ditolak doanya diantaranya adalah da'watu alwalid liwaladi doanya orang tua untuk anaknya demikian Nah Ustaz Baik Ustaz kita akan angkat dari pendengar kita dengan Pak Yunus di Depok Halo Halo Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi Ini mau tanya saya sering sholat malam ingin ada apa zikir yang lebih untuk mengagumkan Allah tuh zikir apa yang lebih bagus lebih ini gitu Iya, hanya itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Salat malam kemudian ingin melanjutkan dengan uh, beliau bertanya, beliau sering melaksanakan salat malam dan ingin bertanya adakah zikir yang lebih utama yang dilaksanakan pada saat malam seperti itu Ustaz. Silakan Ustaz. Iya, afdalul zikri talawatul Quran, terutama zikir adalah baca Al-Quran. Jadi kalau memang ya e, bisa panjang di dalam sholatnya, maka baca Quran dalam sholatnya. Kalau memang ada yang bisa dihafal, alhamdulillah. Kalau tidak, kalau mau sambil dibaca Quran juga bisa. Ya. Meskipun juga kehilangan fadilah yaitu melihat tempat sujud. Ya. Dan para ulama membolehkan ya membaca sholat sendiri dengan membaca Quran. Ya Nabi Al-Fatihah baca surat, baca Al-Qur'an. Itu di, di antaranya. Kemudian kalau memang tidak karena tidak ada kemampuan, maka wabil asharihum yastaghfirun. Di waktu-waktu sahur mereka istighfar. Maka pikir dengan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala mohon ampun kepada Allah. Karena istighfar adalah kunci dari berbagai macam kebaikan. Ya, istighfar adalah kunci dari berbagai macam kebaikan dan di waktu malam, hari, di waktu sahur wabil wabil asharihum yastaghfirun di waktu sahur mereka mohon ampun kepada Allah. Ada empat orang yang datang kepada Al Hasan Al Basri, yang satu mengeluhkan kekurangan air, <clears throat> yang satu mengeluhkan kekurangan anak, tidak punya anak, yang satu <clears throat> mengeluhkan uh, kekurangan harta, yang lain mengeluhkan tentang tentang kebunnya. Maka semuanya disarankan agar banyak beristighfar kepada Allah. Sehingga ditanyalah Al Hasan Al Basri rahimahullah taala ibarat tabi'in ulama besar galakan tabi'in kenapa semua empat orang dengan permasalahan berbeda engkau suruh mereka dengan cara yang sama yaitu istighfar ya kemudian beliau mengutip firman Allah dalam surat Nuh ya faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama alaikum midrara wa yumditkum bi amwalin wa banina wa jannati wa anhar. Aku katakan kepada mereka agar minta ampun kepada Tuhan kalian karena Allah Maha Pengampun. Ya, dengan demikian Allah akan menurunkan air hujan ya dengan cukup kemudian akan memberikan kalian memperbanyak kalian dengan anak-anak dan harta-harta serta akan memberikan kalian yaitu kebun-kebun dan air sungai yang mengalir. Maka zikir yang pas untuk di malam hari adalah banyak minta ampun istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian Al-Fatihah. Nah, Ustaz. Baik Ustaz, kembali kita akan angkat dari pendengar kita dengan Ibu Ida di Jakarta. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Silakan Ibu. Uh, ini Pak Ustaz, uh, anak kan punya uh, penyakit gitu ya. Uh, bukannya maksud anak tuh nggak mau ngobatin, tapi kan, kan kondisi uh, uh, eh, anak tuh menghibur kalau lagi kan penyakit itu dari kecil saya kan udah besar gitu. Nah itu anak menghiburnya kalau lagi sakit nyerinya nama sangat. anak tuh menghibur diri kalau memang sakit itu anak ya, eh, yakin Allah tuh lagi menghapuskan dosa nah Uh, terus uh, anak tuh mengharapkan keajaiban kalau lagi baca doa pagi sore tuh yang Allahumma apa ya Allah maaf ini fi badani itu yang sampai sampai terakhir itu anak berharap ada keajaiban anak tuh ah, bisa sembuh iya. sembuh itu dengan tanpa medis nah yang anak tanyakan apakah anak yang berharap apa tuh yang lagi sakit kalau lagi kambuh gitu anak berharap itu dosa anak lagi dalam benar apa itu benar apa ah, sikap anak gitu terus yang kalau yang eh, itu oh, gimana ya iya ya, ya gitu cukup ibu ya iya ya, ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Iya. ya tentunya <clears throat> bagi seorang muslim yang mendapatkan musibah dari sakit dan lain sebagainya itu akan mengurangi kesalahannya ya sebagaimana dalam sabda Rasulullah SAW ma yusibul muslim min musabin ولا نصب ولا هم ولا غم ولا حزن ولا أذى حتى الشوكة يشاكوها إلا غفر الله من خطاياه رواه مسلم عن سهيب bin Sinan radhiyallahu taala an tidaklah menimpa seorang muslim dari penyakit, dari bencana, dari kesedihan, dari kegundahan, dari apa saja yang tidak menyenangkan, bahkan duri sekalipun yang menusuk kaki orang Islam itu, kalau dia bersabar, itu akan menghapus kesalahannya. Dan tentunya orang yang sakit ya dia berupaya untuk berobat. Di antara obat yang yang yang ada obat itu hanya hanya apa namanya uh, perantara saja sebagai sebab asbabnya as asbab itu perantara mayatawassul ila yang menyambung satu pada yang lain itu namanya sebab ya maka di sini uh, seseorang ketika dia mengambil sebab syar'i dengan membaca rukyah ya itu dia telah mengambil sebab ya namun kata tadi saya sampaikan ya kata Syekh Jibril hendaklah digabung antara as-sabab al-kauni dan as-sabab asy-syar'i itu lebih lebih afdal lebih baik ya. karena <clears throat> sebab kauni ya tentunya ya, sudah diteliti oleh manusia ya, hubungan sebab akibat antara obat dan penyakitnya. Adapun ya eh, bersandar kepada sebab syar'i ya dan itu juga sudah waris, pernah terjadi. Ada orang yang berupaya, seperti di zaman sahabat, sudah dilakukan dengan sebab kauni, seorang e, kaum, kepala suku yang terkena sengatan binatang yang berbisa. Ya, kemudian e, sudah dilakukan upaya sebab kauni, namun tidak sembuh. Karena memang bukan dia, bukan obat itu yang nyembuhin. Lalu ada sahabat yang membacakan suratul fatihah, kemudian sembuh. Ya, kemudian diberikan hadiah dan Nabi minta bagiannya. Sebagaimana hal ini dijelaskan juga oleh Al-Hafidh Mukasir dalam Muqaddimah tafsirnya. Maka di sini buktinya juga bisa sembuh, ya. Nah, maka mudah-mudahan eh, yang bersangkutan yang bertanya tadi diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala dan kemudian diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala dan eh, yakinlah bahwa semuanya akan bisa menghapus dosa-dosa kita dari ujian yang Allah berikan kepada kita dari sakit dan lain sebagainya. Demikian Allah. Nah, Ustaz. Terima kasih Ustaz dan selanjutnya kami angkat kembali pertanyaan dari Ibu uh, maaf kita angkat kembali dari pendengar kita dengan Ibu Zul di Jakarta. Halo. Halo, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Saya ingin menanyakan begini, uh, saya itu setiap kali sholat kalau sholat malam, saya sering sekali mengungkapkan keburuk-burukan diri saya sambil sama minta kepada Allah dapat saya perbaiki kesalahan-kesalahan itu, terutama semua keburukan yang ada pada diri saya. Apakah itu berdosa buat saya? Ya itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Tolong biar ya, bisa diulang Hilmar. Ya, nah, Ustaz. Nah, beliau menyampaikan bahwasannya Nah, beliau sering melaksanakan salat malam Ustaz tapi di salat, malam itu selalu beliau menyebutkan tentang keburukan-keburukan beliau yang pernah beliau lakukan di masa lalu um, apakah hal ini satu yang berdosa atau tidak Ustaz silakan Ustaz ya ya inti ini menyebutkan keburukan kepada siapa kalau kepada orang lain keburukan-keburukan yang masa lalu disebutkan tidak boleh ya tidak boleh kita membuka aib kepada orang lain ya, cukuplah Allah yang mengetahui dan kalau kita menyebutkan keburukan kepada Allah ya sebagaimana ayat yang kita dengar tadi qala inna ashku basti wa husni ilallah ya sesungguhnya aku ya, mengeluhkan semua persoalanku hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kesedihanku ya kegunaanku semuanya menjadi sedih ketika berbuat dosa, gundah ketika sudah pernah berbuat dosa. Ya Allah, dulu aku begini, mau ampunkan aku. Itu hal yang yang lumrah, bahkan kita harus seperti itu. Mohon ampun kepada Allah atas segala dosa-dosa yang kita lakukan. Maka itu benar. Tapi kalau ngomongnya nyebutkan pada orang lain, ya, maka itu adalah kesalahan, ya. Karena Allah menutup sudah kesalahannya, akan tetapi dia sudah membuka kembali, ya, dosa-dosanya itu. Ya, sebagaimana sudah pernah dulu kita sampaikan ya, mengenai orang yang berbuat dosa kemudian ya dia eh, apa namanya buka kembali. Allah Nabi bersabda, "Kullu ummati mu'afa illal mujahirin." Ya, setiap umatku itu diampunkan kecuali orang yang mujahir, orang yang nampak-nampakkan dosanya, memperlihatkan dosanya. Di antaranya siapa? Wa inna minal mujahirah an ya'mal ar-rajul al-amal bil lail thumma yusbih wa qad satarahu Allah alaihi fayaqul ya di antara orang yang menampakkan dosa, perbuatan dosa adalah orang yang melakukan dosa di malam hari, kemudian di hari di pagi hari Allah sudah menutupnya, tapi dia ngomong kepada orang lain, "Ya fulan, amil tulbar hakada wa kada." Wahai fulan, tadi malam aku berbuat begini dan begini, berbuat dosa ini, berbuat dosa itu. qad bata yasturuhullah alaihi dan sebenarnya di malam hari sudah ditutup oleh Allah SWT. Wa yusbih yakshifu satrullahu satrullahi anhu. Maka di pagi harinya dia membongkar lagi apa yang sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu yang tidak benar. Itu yang yang, yang tidak mendapatkan ampunan. Ya, namun kalau kita ngomongnya kepada Allah, mengeluhnya kepada Allah, maka itulah seperti ayat yang kita dengarkan tadi biasa di radio yang kita cintai ini, ya yaitu qala innama ashku basri wa uzni ila Allah sesungguhnya aku mengeluhkan tentang kesedihanku, kegundahanku hanya kepada Allah Rabbul Alamin. Demikian. Nah, Ustaz. Baik, Ustaz, kembali kita angkat pertanyaan dari pendengar kita di Depok dengan Umu Pratama. Halo. Ya. Iya. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ibu. Iya saya mau tanya begini, Ustaz. Saya punya putri uh, giginya itu kurang bagus ya Ustadz, jadi agak nongos gitu tongos ya. Nah, terus uh, sudah ke dokter gigi, kata dokter gigi dia uh, pakai kawat gigi. Terus ternyata uh, tidak hanya sampai di situ Ustadz, jadi harus diambil giginya itu apa di supaya tempatnya itu apa e, bagus gitu tumbuhnya nanti gitu ya Ustadz. Nah itu apakah boleh ya Ustadz menurut syari? Iya ibu, cukup ibu. Iya. Iya. Terima kasih Ibu. Ya, terima kasih. Ya. Assalamualaikum. Ya. Iya, silakan Ustaz. Iya. Kalau memang gigi yang diambil tadi memang gigi yang harus lepas ini ada masalah. Ya. Namun yang tidak boleh seperti orang yang giginya dikikir supaya lebih cantik dan seterusnya itu yang tidak benar. Yang itu merubah uh, ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Adapun misalkan hanya dikawati ya, maka di sini tidak tidak dalam merubah ya dan bahkan justru menghindari uh, sesuatu yang apa namanya kelihatan tidak bagus untuk selanjutnya mungkin juga akan mempermudah baginya dalam melafatkan ya uh, Quran dan seterusnya insyaallah gak ada gak ada masalah Allah alam ya. Nah Ustaz Baik Ustaz kita akan angkat pertanyaan terakhir kita saat di sore hari ini dengan pendengar kita di Tenggarang dengan Pak Edi Halo Halo Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Barakallahu Ustaz Uh, saya mau tanya ini Pak Ustadz, saya ini sakit gula udah lama sampai apa ke mata, mata saya tidak bisa melihat. Terus saya juga udah menggunakan obat dari dokter juga. Saya juga kalau untuk merukiah diri sendiri bisa nggak? Boleh nggak Pak Ustadz ya? Iya ya, ya cukup Bapak. Pak. Ya. ya, Alhamdulillah. Ya. Ya, Ustaz. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Yang yang kita hadapi berbagai macam, semoga Allah taala berikan kesabaran karena orang yang diuji dengan penglihatan diambil penglihatannya akan diganti dengan surga oleh Allah ya dan sebagaimana sabda beliau sallallahu alaihi wasallam kemudian tentunya orang yang mau merukyah dirinya sendiri ya nggak ada masalah ya boleh boleh saja bahkan juga minta rukyah pun juga boleh meskipun ulama memakruhkannya karena kalau uh, orang minta dirukyah termasuk yang tidak mendapatkan surga tanpa hisab 70 ribu orang masuk surga tanpa hisab alladzina la yastarkun wa la yaktawun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun orang yang tidak minta dirukyah tidak minta di digai dan tidak tatayur dan mereka bertawakal kepada Allah namun kalau kita minta dirukyah juga tidak apa-apa, tapi hukumnya dimakruhkan. Kemudian kalau kita bekerja sendiri itu lebih utama, ya, lebih utama. Ya, bacalah Al-Quran, ya, bacalah suratul Baqarah dan sebagainya. Itu semua adalah obat bagi kita, obat fisik maupun non fisik. Demikian Umar, nah, bermanfaat. Hmm. Dan sebagai akhir dari perjumpaan kita saat ada yang untuk penutup dipersilakan Ustaz. Baik, terus selanjutnya itulah yang bisa kita dengarkan pada sore hari ini. Semoga bermanfaat bagi saya pribadi dan juga kepada kita semua. Mudah-mudahan semua yang kita dengarkan ini menjadi hujah lana la alaina indallah hujah bagi kita bukan atas kita kalau hujah bagi kita mudah-mudahan menjadi hal yang bermanfaat di hadapan Allah tapi kalau hujah atas kita malah sebaliknya semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada saudara-saudara kita yang diberikan ujian dengan sakit, diberikan kesembuhan oleh Allah, dan diberikan kesabaran, dan diberikan kekuatan hati untuk tetap melakukan ketaatan, dan jangan sampai mencari jalan-jalan yang tidak diridhai oleh agama kita.